Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kita sampai saat ini masih berada pada syarah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih yaitu mengenai penjelasan daripada ngam wa ma udhifa lin nabiyil marfu' wa ma tabi'in wal maqtu' mengenai hadis marfu' maqtu' mauquf nah barakallahu fikum seperti itu ngam sekarang kita akan melanjutkan yang berikutnya yang mana kemarin? Ya? Hmm? Ya ambar kalau fikum. Sekarang kita lanjutkan halaman yang ke-36. Allah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih. Wa mal hukmu fi ma idza qala tabi? Sekarang hukumnya bagaimana? Kalau yang berucap itu tabi'in bukan sahabat. Kalau kemarin kan hukumnya kalau yang ucap itu sahabat, paham ya? Kemudian tidak ada menyelisih dalil atau menyelisih daripada syariat maka diambilan itu sebagai sebagai hujah. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Tapi kalau menyelisih kan ditinggalkan. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Nah, sekarang di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Bagaimana kalau seandainya yang mengucapkan itu bukan sahabat tapi tabi'in? Tabi'in itu kan man laqiya sahabat mukminan, bihi wa mata 'ala kan itu. Orang yang berjumpa sahabat dan beriman dengannya dan mati dalam keadaan beriman. Itu kan namanya tabi'in. Kalau sahabat itu kan man laqiyan nabiy man Nabiya, sallallahu alaihi wasallam na mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Nah, wa in takhallat wa in takhallalat riddah. Itu orang yang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beriman dengannya dan mati dalam keadaan beriman walaupun sempat diiringi dengan kemurtadan. Maksudnya itu di zaman itu dia bertemu Rasulullah, bertemu Rasulullah, kan sahabat. Kemudian ketika Rasulullah meninggal murtad dia dan masuk Islam lagi. Tapi karena sahabat enggak? Sahabat. Nah, tapi sekarang kalau seandainya ada Nah, barakallahu fikum sahabat nah, ada orang sezaman dengan Rasulullah oh ya, tapi belum pernah jumpa bertemu dengan Rasulullah apa namanya apa mukhadram namanya mukhadram ya mukhadram hasan nah berikutnya kita lihat sini wa mal hukmu ma idza qala tabi'in? apa hukumnya apabila tabi'in mengatakan minas sunnah kada Termasuk bagian dari sunnah seperti ini. halahu hukum rafa' amla yang seperti ini memiliki hukum rafa' ataukah tidak? Nakul kita katakan qad ikhtalafa al-muhadditsun fi dzalik. Sungguh al hadis telah berselisih dalam masalah ini. Faminhum di antara mereka man qala ada yang mengatakan innahu mauqufun, maka ini dikatakan mauquf. Paham ya? Nah, mauquf Nah, barakallahu fikum. Karena terhenti di situ. Walaysa min qismil marfu' dan bukan termasuk bagian marfu'. Nah, barakallahu fikum. Li'anna tabi'i lam yudrik ahadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan tabi'in itu tidak menjumpai apa? Tidak menjumpai zamannya Rasulullah. Tidak menjumpai zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena tabi'in itu setelah sahabat. Kami ya? Seperti Muhammad bin Sirin, tabi'in. Nah, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Falidzalika oleh karena itu, la nastati' Anakul, ini ini anakul yang benar yaitu inna nakun la nastati an oleh karena itu tidak mampu atau tidak bisa kita mengatakan inna ma sammahu sunnah fa ya'ni bihi sunnatun nabi oleh karena itu kita tidak bisa mengatakan bahwasanya apa yang dikatakan tabi'in itu adalah sunnah. Nah, barakallahu fikum atau yang dinamakan tabi'in sunnah, yang diinginkan adalah sunnah Rasulullah itu kita nggak bisa. Paham ya? Naam, innama samahu sunnah yaitu Naam, kita tidak bisa tidak mampu mengatakan sesungguhnya apa yang diucapkan tabi'in itu adalah sunnah. Naam, kemudian itu maksudnya adalah sunnah Rasulullah itu kita nggak bisa itu. Bal yuhtamal bahkan bisa dikemungkinkan an yurida sunnatus sahabah, ya kan? Karena tingkatnya di bawah gitu loh. Bisa jadi yang diinginkan itu sunnahnya para sahabat, bukan sunnah Rasulullah karena tabi'in nggak jumpa dengan Rasulullah. Apa maksudnya ini? Nah, barakallahu fikum. Wa qala ulama dan bahkan sebagian ulama mengatakan bal huwa marfu' bahkan itu dikatakan marfu' lakinnahu mursal munqati marfu' marfu' cuman mursal munqati karena marfu' itu apa sih marfu' itu semua yang disandarkan kepada Rasulullah Nama udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin atau fi'lin atau taqririn atau sifatin. Paham ya? Seluruh yang disandarkan kepada Rasulullah baik berupa perbuatan, ucapan, ngabar kalau fikum ataupun ketetapan ataupun sifat. Paham ya? Nah, sekarang ini marfu, tapi apa? Mursalun munqati. Mursal munqati tidak sampai. Paham ya? Terputus. Soalnya kan antara tabi'in dengan Rasulullah ada sahabat di situ. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi bedakan ya nanti ya. Nah, barakallahu fikum yang namanya bisa dikatakan maqtu' lah, maqtu'. Kalau maqtu' tabi'in ya maqtu'an, maqtu'. Maqtu' terputus. Bedakan dengan munqati. Kalau munqati itu bisa jadi sambung tapi terputusnya di tengah-tengah sanad. Eh, baik secara urut, kalau secara urut berarti muhdal nanti. Tapi kalau senang-seling, senang-seling namanya mungkotek. Gitu kan? Ya abar kalau fikum. Senang-seling itu maksudnya itu haddatsana fulan, kemudian dia mutus mutus sanad yang lain, mutus perawi ditinggalkan. Haddatsana fulan, lanjut lagi sampai nanti ada yang terputus sampai ke Rasulullah. Jadi kalau terputusnya sanad itu berurut, berentet itu namanya apa? Muhdal. Min kismid dhaif juga itu. Kemudian kalau terputus sanatnya itu tidak urut dalam artian selang-seling itu namanya apa? munqati' itu juga min qismi dhaif termasuk pembagian hadis dhaif. Lakinnahu mursalun munqati'un li'annahu saqata minhu sahabi. Maka yang seperti itu ada katakan mursal munqati' terputus karena telah hilang atau telah hilang darinya sahabat. masih telah enggak sebutkan itu. Tabi'in kemudian langsung Rasulullah enggak bisa. Nah, wa yakunu al-murad bis sunnah indahu hiya sunnatun nabi. Nah, sedangkan yang diinginkan dengan sunnah menurut dia adalah sunnah Rasulullah kan itu. Paham ya? Tapi kan terputus di situ enggak bisa. Nah. Paham belum? Adem kalau nikah kita nukilkan enggak masalah. Kalau kita nukilkan ini termasuk apa ini? Termasuk sunnah. Sebagaimana sunnah bersabda seperti ini seperti ini. Boleh enggak gitu? Boleh. Tapi ini yang maksudnya minus sunnah kalau dia menyampaikan termasuk sunnah adalah seperti ini. Tanpa apa tanpa menyebutkan dalilnya misalkan. Kan perlu dicek lagi. Yang dimaksud itu sunnahnya siapa? Sunnah sahabat atau sunnah Rasulullah? Karena antara tabi'in dengan Rasulullah ada sahabat di situ. Paham tidak? ya? Nah, barakallahu fikum ada sahabat yang sebelum nah barakallahu fikum Rasulullah. Wa umuman fa'ala kullal lain secara global, secara keumuman, maka berdasarkan dua ucapan ini, in kana mursalan fa Apabila benar-benar mursal, nam terputus barakallahu fikum fa maka itu dikatakan lemah sudah. Wadali kali ada adam ittisali sanat karena tidak ada apa? bersambungnya sanat Dari tabi'in langsung ke Rasulullah nggak bisa. Paham ya? Harus melalui apa? Sahabat. Orang aja manusia aja kalau mau naik ke atap, itu kan butuh tangga misalkan. Dari tangga yang pertama, anak tangga itu nggak mungkin langsung dia melangkah ke anak tangga yang paling atas. Jatuh. Paham ya? Nah, Allah Itu contohnya itu ya. Allah musta'an. Jadi menunjukkan bahasanya harus sambung sanatnya itu. Wadali kali ada adam ittisali sanat yang demikian itu karena tidak bersambungnya sanat. Wa idza kana mauqufan ya dan apabila itu adalah mauquf fahuwa min babi qauli sahabi au fi'li Itu merupakan bab perbuatan sahabat atau ucapan sahabat namanya mauquf. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu' wa man tabi'in wal maqtu' kalau tabi'in maqtu' Paham ya? Kemudian kalau seandainya sahabat apa? Mauquf. Nah, mauquf sahabi. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, mauqufnya sahabi bagaimana tadi? Bisa punya hukum rafa' enggak kalau mauquf sahabat? Bisa. Paham ya? Nah, kalau mauquf sahabat bisa sampai rafa'. Tapi kan dilihat menyelisihnya apakah tidak nah. Wa qad taqaddama al-khilaf. Karena mauquf itu sendiri ada yang sahih ada yang enggak ya. Nah, barakallahu fikum jangan dianggap semua mauquf itu sahih enggak. Terkadang ada yang sahih, terkadang ada yang enggak. Wa qad taqaddama al-khilafu fi hujjiyyati qawli sahabi. Dan sungguh telah lewat perselisihan mengenai hujah atau bukan ucapan sahabat itu. Wa bayan enam. Wa bayanil khilafi fihi dan juga menjelaskan perselisihan yang ada di dalamnya. Wa anal qaulas sahih dan bahwasanya ucapan yang sahih huwa annahu hujjah bi salasati syurutin. Bahwasanya ucapan sahabat itulah hujjah dengan apa? Tiga syarat. Pertama, an yakuna sahabiyyu min fuqaha'i as-sahabah. Sahabat tersebut termasuk ahli fikihnya para sahabat. ya? Seperti Ibn Abbas dan semisalnya. Naam. Kalau yang kedua, ala yukhalifa nasan. Syaratnya ucapan sahabat tersebut hendaknya tidak menyelisih apa? Dalil atau nas. Berarti kalau menyelisih dalil atau nas, ucapan sahabat tersebut tidak bisa dijadikan hujah atau dalil atau argumen, enggak bisa. Yang ketiga, ala yukhalifa qaul ala yukhalifa qaul sahabiyan akhar. Syaratnya pun apa? Tidak boleh menyelisih ucapan sahabat yang lainnya. Nah, kisahnya kemarin apa? Ijtihadnya siapa? Utsman bin Affan. Itu kan menyelisih yang lainnya. Paham ya? Nah, misalkan lalu ijtihad itu kan berarti kekeliruan. Ibnu Ibnu Umar tidak sependapat. Abu Bakar, Umar juga tidak demikian, ada cuma sekali. Kami yang menunjukkan bahwasanya ketika menyelisih dalil yang lain atau menyelisih nas berarti apa? Naam, yuqaddam an-nas ala qaulis sahabat Nas dalil itu lebih didahulukan daripada ucapan sahabat. Naam. Tapi dalam keadaan seperti ini tidak sampai yukdah ya, tidak sampai istilahnya apa? Naam yakdah nah mencaci atau menjelekkan keadaan sahabat. Paham ya? Oh berarti sahabatnya jelek enggak? Enggak boleh kita seperti itu. Bahkan kalau kita itu dibandingkan dengan amalan mereka kalah enggak kita? Kalah. Berinfak dengan sebesar gunung Uhud emas, itu kalau dibandingkan dengan infaknya mereka tidak senilai dengan apa? Satu mut. Satu raupannya itu enggak enggak senilai, bahkan setengahnya enggak sampai. Menunjukkan bahasanya mereka itu amalan tetap mau tidak mau nah barakallahu fikum lebih besar daripada kita. Nah, Fa in kana laysa min fuqaha sahabah, kalau seandainya sahabat tersebut bukan termasuk ahli fikihnya para sahabat, fa qawluhu laysa hujjah, ucapannya bukan hujjah. Wa in kana min fuqaha'ihim, kalau seandainya orang tersebut atau sahabat tersebut termasuk ahli fikihnya para sahabat, walakin khalafa nassan, tapi ucapannya menyelisih nas atau dalil fal ibrah bin nas, ia jadikan patokan sandaran itu adalah nas itu wala ibratan biqaulih, maka tidak dianggap dengan ucapannya. Karena sesat nanti. sesatnya, Sesat berkata Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Abu Abu Abdullah Al-Imam Muhammad bin Idris Abu Abdullah Syafi'i beliau menyatakan sebagaimana nukilkan dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih laqad dhalla man taraka haditsa Rasulillah liqauli man ba'da laqad dhalla man taraka haditsa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam liqauli man ba'da sungguh telah sesat orang yang meninggalkan hadis Rasulullah dikarenakan ucapan orang setelahnya jadi kalau ucapan sahabat Itulah kan setelah Rasulullah. Itu kalau seandainya bertentangan dengan dalil, dengan nas, maka kedepankan dalilnya. Nah, seperti itu. Nah, wa in kana min fuqaha'i sahabat, kalau seandainya dia termasuk ahli fikihnya sahabat, walam yukhalif nassan dan ucapannya tidak menyelisih nas atau dalil, tapi menyelisih dia sahabat yang lainnya, fa innana natlub murajjih, maka kita meminta atau mencari murajjih penguatnya. Yang kuat yang mana gitu loh. Tahu saya? Yang kuat yang mana? Yang kuat yang mana gitu paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Berikutnya. Kadzalika minal marfu' hukman. Demikian juga ada yang hadis itu dikatakan marfu' secara hukum. Idza nusiba syai' ila ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila nah sesuatu itu dinisbahkan kepada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, faqila kanu yaf'aluna kadza. Dahulu mereka para sahabat melakukan seperti ini fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa hadza minal marfu' hukman yang seperti ini termasuk hadis dihukumi dengan rafa' marfu' wa amsalatuhu katsiratun dan contoh-contohnya banyak Misal seperti qaulu Asma bint Abi Bakrin seperti ucapan Asma anak perempuannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma naharna fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam farasan fil Madinah wa akalna. Nah ini. Kami dahulu menyembelih di zaman Rasulullah SAW parasan kuda. Nah di Madinah, di kota Madinah makalna dan kami pun makannya. Jadi daging kuda itu halal nggak? Halal. Kalau daging keledai halal atau haram? Atau ada rincian? Apa rinciannya? Ya, kalau liar, ewa, paham ya? Kalau kalau nam keledainya adalah wahsy, itu liar itu halal. Tapi kalau ahli, ahli itu yang piaraan itu haram. kalau salah itu ya? Tapi kalau faras jelas. Farasun. Nah, kemudian apa lagi? Yang yang bahasa Arabnya kuda selain farasun, khailun. Paham ya? Berarti itu halal. Nah. Dan dagingnya wala alam rasanya kayak apa belum pernah makan juga. Paham ya? Yang jelas halal, paham ya? Nah, yang jelas halal ya. <laughs> Nah, barakallahu fikum. Fahuna lam tusarrih Nah, di sini enggak terang-terangan bi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya kan? Di sini kan kabarnya enggak terang-terangan. Tidak terang-terangan bi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam alima bihi, bahwa Rasulullah mengetahui hal itu. Terang-terangan enggak itu? Enggak cuma menceritakan bahwasanya dulu kami itu menyembelih kuda di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami pun memakannya di kota Madinah, ya kan? Ini enggak terang-terangan, Rasulullah tahu atau enggak itu enggak tahu. Maksudnya kita enggak tahu gitu loh. anna law sarahat bihi karena kalau seandainya terang-terangan ya, Asma bin Abi Bakr tersebut terang-terangan, lakana marfu'an sharihan. Nisanya itu dihukum marfu langsung. Soalnya terang-terangan itu loh. Rasulullah dan ada. Fa idzan huwa marfu' hukman. Jika demikian berarti itu adalah marfu' hukman karena tidak jelas Rasulullah mengatakan atau tidak. Paham soalnya ya? Naam. Wa wajhu dzalik sisi pendalilannya Naam, annahu law kana haraman, bahwasanya kalau seandainya daging kuda itu haram, ma aqarahu Allah taala, Allah taala tidak menetapkannya. Paham ya? Kalau tanda haraman ditegur itu. loh. Fa ya azza wa jalla maka ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuknya yaqtadi an yakuna hujjah. Ini barakallahu fikum berkonsekuensi atau mengharuskan wasanya itu adalah hujjah. qad alimta bima sabaq sungguh telah mengetahui perkara yang telah lewat. Anna min ulama man yaqul bahwasanya ada dari kalangan ulama yang mengatakan hadza laysa marfu'an hukman. Yang seperti ini bukan apa? Bukan marfu' secara hukum. Walakinna hujjah, tapi yang mengatakan itu hujjah, bukan marfu tapi hujjah katanya. Wa qala innahu laysa marfu'an. Ada yang mengatakan bahwasanya itu bukan marfu' karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'lam bih. Dikarenakan Rasulullah tidak mengetahuinya, lakinnahu hujjah li'anna Allah taala alima bihi aqarrahu. Ini yang sahih ya. Akan tapi itu ada hujjah. Kenapa hujjah? Karena Allah taala jelas mengetahui dan menetapkan bahwasanya itu boleh kalau seandainya enggak boleh kan diturunkan pengharamannya. Nah, li'anna Allah taala alima bihi aqarrahu. Karena Allah Subhanahu SWT mengetahui hal itu dan juga nah, menetapkannya. Tapi Rasulullah kan nggak tahu itu. Cuma disebahkan ada. Dulu kita di zaman Rasulullah, umum nggak ini? oh zaman Rasulullah apa? Rasulullah tahu atau enggak? Enggak tahu juga kita. Nah, enggak diketahui Rasulullah itu tahu melihat atau enggak. Dulu kita di zaman Rasulullah menyembelih apa? Kuda di Madinah kemudian kami makannya. Nah, Rasulullah tahu atau enggak? Itu kita enggak tahu gitu. Nah, barakallahu fikum. Ini ini hujah tapi hujah. Kadzalika minal marfu' hukman ma idza qala sahabiyun riwayah. Demikian pula yang dianggap marfu secara hukum adalah apabila ada salah satu sahabat nah mengatakan dengan sebuah riwayat, misalnya ittasala sanad ila sahabi. Bersambungnya sanad kepada sahabat, sampai sahabat. Faqal an Abi Hurairah riwayatan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebuah riwayat. Man fa'ala kadza wa kadza, barang siapa yang melakukan seperti ini dan seperti ini. Au man qala kadza wa kadza, dan barang siapa yang mengucapkan seperti ini dan seperti ini. Fa in hadza minal marfu'i hukman. Maka sungguhnya seperti ini termasuk termasuk apa? Termasuk na'am marfu' secara hukum. Kenapa? anna qawla sahabi riwayatan. Dikarenakan ucapan sahabat eh, dalam sebuah riwayat lam yusarrih anna riwayatun 'an nabi. Tidak terang-terangan bahwasanya itu adalah riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak dihukumi marfu' hukman itu loh, karena enggak terang-terangan. Lakin akan tapi na'am Lama kana al-ghalibu anna sahabah yatalaqawna an, an rasul. Akan tapi dikarenakan ghalib kebanyakannya atau mayoritasnya para sahabat itu mereka saling mengambil hadis atau saling mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'alahu ulama al marfu' hukman. Para ulama menjadikan itu termasuk apa? Termasuk marfu' secara hukum. Apalagi Abu Hurairah jadi tanya Abu Hurairah ini termasuk apa? Murid setia dan paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian apa? Untuk dalam mencari apa? Dalam mencari ilmu hadis ini ya di antaranya. Walaupun Abu Bakar jelas lebih dekat, cuman ini dalam masalah periwayatan yang paling banyak Abu Hurairah. Paham ya? Beliau terkadang sempat kelaparan, eh, tidur di mana? Di tanah. Tidur di tanah kemudian Rasulullah mengatakan, "Qum ya Abahir, qum ya Abahir." Bang, eh, bangun Abu, Abu Hurairah. Ternyata yang apa? Nama dia mana? mengatakan, "Abika junun, apakah kamu ada penyakit gila?" Kata dia, "Enggak ada gila, cuman lapar." Tak lapar saat tadi loh. Tapi Abu Hurairah enggak minta. Bayangkan sampai sampai lapar pun enggak minta, padahal boleh seandainya dia itu minta. Kalau kalau sampai kelaparan seperti itu. Akhirnya setelah itu Rasulullah mengatakan, "Ta'al ya Bahir," atau semakna dan itu ya. "Sini kamu Abu Hurairah." Panggil semua ashab sufah itu, jadi masjid itu. Panggil semuanya. Sampai datang di hadapan Rasulullah pun bukan pertama kali Abu Hurairah yang suruh minum. Paham ya? Satu gelas air susu itu Abu Hurairah sudah lapar tapi yang pertama kali suruh minum bukan Abu Hurairah. Bagikan ke ashab sufah. Nah, bayangkan. Dibagikan semuanya sampai di gelas terakhir tinggal Rasulullah dan Abu Hurairah. Akhirnya Rasulullah mengatakan siapa dan tinggal bagi bagi anak tinggal aku dan kamu. Kata Abu Hurairah kamu dulu Diminum Rasulullah. Setelah diminum Rasulullah, sisa yang terakhir Abu Hurairah diminum sampai sekenyang apapun dalam arti sampai kenyang pun masih ada sesuatu itu enggak berkurang. Bayangkan tuh. Barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Itu kisahnya ma'ruf ya. Nah, Abu Hurairah sehingga diabadikan dalam pantun tadi itu. Al-muksiruna fi riwayatil asar Abu Hurairah tanya li Ibnu Umar wa Anasun wal Habru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabiyyi. Naam Jelas ini? Naam, kadzalika min al-marfu' hukman, demikian juga termasuk marfu' secara hukum idza qala tabi'i an sahabi. Apabila seorang tabi'in berkata tapi nukilan dari sahabat. Rafa'ahu ila nabi. Naam, kemudian dia mengangkatnya atau menyampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misal ma yaqulu ba'du tabi'in Eh, seperti apa yang dilakukan sebagian tabi'in an Abi Hurairah dari Abu Hurairah, yarfa'uhu ya Abu Hurairah nanti merafa'kannya. Masih mengangkat derajatnya rafa' itu loh. Sampai ke Rasulullah. Au an Abi Hurairah rafa'ahu atau dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu rafa'ahu. Nah, mengangkatnya sampai ke Rasulullah. Au an Abi Hurairah yabnam. Yablughu bihi atau dari Abu Hurairah sampai dengannya. Kullu hadza al marfu' hukman.